Bismillahirrahmanirrahim. rahimakumullah dari sini ada satu masalah yang disebutkan oleh para ulama ahli fikih yakni tentang hukum perbedaan niat antara imam dan makmum ya apakah hal tersebut diperbolehkan ya beda niat antara imam dan makmum nah Ya telah kita maklumi bersama hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna maju ilal imamul liyutamma Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Namun hadis ini ya, berkenaan dengan af'alus sholat. Ya, perbuatan-perbuatan di dalam sholat. Maka tidak boleh kita menyelisihi imam dalam hal tersebut. Oleh karenanya pemahaman ini dijelaskan lagi dalam konteks hadis setelahnya. Kata Nabi, "Faida kabbara fakabbir." Kalau imam itu takbir maka takbirlah kalian. Jangan kalian takbir sebelum imam takbir. Kalau imamnya rukuk maka rukuk kalian. Jangan kalian rukuk sebelum imam rukuk. Nah, ini menunjukkan yang diikuti dalam apa? Dalam gerakan-gerakan sholat bukan dalam perkara yang tersembunyi atau dalam perkara yang batin. Kalau yang zahir mesti kita tidak boleh menyelisihi imam. Jelas ini? Ya, adapun dalam masalah yang tidak nampak ya, masuk di dalamnya masalah niat. Ya, apakah boleh makmum berniat dengan satu niat misalnya sholat sunnah sementara imamnya sholat wajib apakah boleh yang demikian iya yang sahih dari pendapat para ulama bahwasanya hal tersebut diperbolehkan hal tersebut diperbolehkan jelas ya mana dalilnya Dalilnya hadis yang tadi kita sebutkan. Ya kan? Ketika dia datang, ketika tadi dua sahabat tadi datang ya, ke masjid, kemudian dia tak sholat bersama Nabi SAW dengan hujah dia sudah sholat. Ya. Ketika Nabi tanya apa? Kalian kenapa tidak sholat? Kami sudah sholat di rumah-rumah kami. Kata Nabi, kalian sholat ya bersama kami dan itu terhitung sebagai apa? Terhitung sebagai sholat sun sunnah. Berarti makmumnya sholat sunnah, imamnya sholat apa? Sholat wajib dan hal tersebut diperbolehkan. Hal tersebut adalah hal yang diperbolehkan. Jelas ini? Iya. Jadi disyaratkannya mengikuti imam ini dalam perbuatan-perbuatan sholat saja. Adapun dalam gerakan-gerakan apa dalam hal-hal yang tidak nampak masuk dalamnya niat dalam sholat maka itu diperbolehkan perbedaan niat antara imam dan makmum boleh. Dan ini merupakan madhab dari banyak dari para ulama ussalaf dan juga merupakan madhab dari para ulama syafi'iyah dari para ulama Asy-Syafi'iyah. Ya, dalilnya apa yang tadi kita sebutkan dan juga datang hadis yang lain, dalil yang lain yaitu dari hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu bahwa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu pernah salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal waktu. Ya. Kemudian selesai salat, Mu'ad bin Jabal pulang mendatangi kaumnya, ternyata kaumnya belum melaksanakan sholat isya ketika itu. Belum melaksanakan sholat sholat isya. Akhirnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu kembali mengimami manusia di kaumnya sholat isya empat rakaat. Berarti di sini Muad bin Jabal sholat isyanya berapa kali? Hah? Sholat isyanya cuma satu kali. Tapi sholat isya yang beliau datang ke kaumnya ini terhitung sholat apa? Terhitung sholat sunnah. Dan beliau sebagai imam ketika itu. Jadi Mu'ad bin Jabal ketika beliau sholat isya bersama Nabi SAW, beliau jadikan itu sebagai sholat fardu, sholat isya. Tapi ketika beliau pulang ke kampungnya, apa pulang ke kaumnya, ya, beliau mengimami manusia sholat isya di situ terhitung sebagai sholat sunnah bagi dia. Nah, nah di sini kita Perhatikan, Muad bin Jabal ketika mengimami kaumnya, beliau salat, salatnya salat terhitung salat apa? Salat sunnah. Sementara makmum di belakang dia niatnya salat apa? Salat wajib. Nah, di sini menunjukkan bolehnya perbedaan niat antara imam antara imam dan makmum. Jelas ya? Ini dalil yang lain. Dalilnya Muad hadis Muad Ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Baik. Dan ini juga yang ditegaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan perlu kita ketahui bahwa Imam Nawawi ini salah seorang imam besar madhab Syafi'i. Imam besar madhab syafii Ya, beliau punya karangan dalam masalah fikih sangat banyak. Ya di antaranya kitab beliau yang sangat masyhur yaitu Syarhul Muhaddab. Ya, Syarh Al-Muhaddab. Ya, beliau sebutkan dalam kitabnya itu kata beliau kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Dzakarna anna madhhabana jawaz salatil mutanaffil wal muftarid khalfa mutanaffilin wa muftaridin fi fardin akhar. Ya, kata beliau dan kami sebutkan bahwa madhab kami itu madhab syafi'i bolehnya ya, bolehnya solat orang yang solat sunnah dan solat wajib di belakang orang yang solat sunnah dan solat wajib maksudnya tadi orang yang solat sunnah makmumnya solat sunnah imamnya solat wajib atau sebaliknya makmumnya salat wajib, imamnya salat sunnah. Itu diperbolehkan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, demikian pula wa muftaridin fi fardin akhar. Demikian pula boleh perbedaan niat antara salat wajib dengan salat wajib yang lainnya. Misalnya apa? Saya contohkan, ya, misalnya uh, apa? Ada seorang, ya, ada seorang yang dia tertidur dari mengerjakan sholat. Tertidur dia mengerjakan sholat. Ya. Akhirnya dia tidur dari semenjak mungkin dari semenjak jam 11 sampai bangun ketika masuk waktu asar. Berarti apa yang ketinggalan? Salat duhurnya ya kan? Dia pergi ke masjid, dia belum salat duhur ini. Dia pergi ke masjid, ternyata imamnya sekarang sedang salat ah? salat asar. Dia belum salat duhur. Apa yang dia lakukan di sini? Ya. Yang dia lakukan dia mengkodok salatnya harusnya kan? Dan mengkodok salat itu mesti tertib. Harus tertib dia, nggak boleh asar dulu baru duhur. Iya, keliru itu. Yang benar dia duhur dulu baru sholat asar. Nah di sini boleh bagi dia untuk sholat duhur dia niat sholat duhur sementara imamnya sholat apa? Sholat asar itu boleh. Nah nanti setelah selesai sholat, ya, setelah selesai sholat imamnya assalamualaikum warahmatullah maka dia berdiri untuk mengkodok sholat asar. Jelas ya? Nah, itu diperbolehkan. Ya.